السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <clears throat> pada malam ini sebenarnya tadi hujannya deras gitu ya. Malas mau keluar tapi kita teringat kepada suatu cerita di mana Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu arda beliau itu pernah waktu mau berangkat mengajar anaknya meninggal dunia putra beliau itu meninggal dunia sehingga dia saksikan dilihat Kemudian dia katakan kepada istrinya, kepada keluarganya, wahai istriku, anak-anakku semuanya, mandikan dia, kafani, lalu bawa ke sekolahan, nanti aku akan tolak di sana. Jadi coba, <laughs> padahal anaknya itu meninggal dunia. Jadi, tapi yang namanya tugas dia untuk berdakwah, mengajar itu tetap tidak ditinggalkan. Apalagi cuma sekedar hujan seperti ini. Alhamdulillah, semoga eh, keterpaksaan kita untuk datang ke tempat ini mengaji dan sebagainya benar-benar dihitung oleh Allah Taala sebagai amalan yang membanggakan kita nanti pahalanya di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau kita berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu memang tidak ada habis-habisnya. Beliau ini seorang wali Allah tapi beda dengan wali yang lainnya. Beliau ini salah satu daripada kebanggaan para zuriyah Nabi dari golongan Sayyidina Hasan. Karena habaib itu ada terbagi menjadi dua. Ada dari Al-Hasani, ada dari Al-Husaini. Jadi keturunan Sayyidina Hasan dijuluki dengan Al-Hasani. Keturunan Sayyidina Husain dijuluki dengan Al-Husaini. Syekh Jalani termasuk yang dari Al-Hasani. Sehingga beliau ini juga termasuk Sayyid Ahmad Al-Rifai, Ahmad Al-Badawi, itu termasuk cucu Nabi yang menjadi kebanggaan mereka dari kalangan bangsa Al-Hasani. Kalau kebanyakan para wali songo semuanya di, di Indonesia ini, kecuali Sunan Kalijaga dan juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan bukan dari Al-Hasani, tapi dari Al-Husaini, dari keturunan Sayyidina Husain. Ini Syekh Abdul Gajar Jalani ini eh, beliau itu mendapatkan makom yang sangat tinggi. Bahkan beliau itu mencapai kepada derajat rajanya wali, Sultan Aulia atau makom waliul afrad. Jadi wali afrad itu satu-satunya dia di atas. Semua wali Allah di bawahnya dia gitu. Itu wali afrad namanya atau wali kutub. Nah, jadi wali, wali kutub itu sendiri itu ada tujuh macam. Ada satu wali kutub yang pertama, udah itu ada dua imam dua di bawahnya, udah itu ada tujuh kutub. Nah, jadi kutub itu ada yang pertama, ada yang deretan ketiga. Nah, ini pembahasan yang semacam ini dalam e, disebutkan dalam kitab tasawuf. Nah, dan Syekhul Jalani ini sebagaimana kita ketahui bersama, beliau itu tidak mendapatkan magom yang sangat tinggi. Begitu pula Hazul Haddad yang mengarang kitab ini tidak mendapatkan makom yang sangat tinggi kecuali karena amaliyahnya. Pengorbanannya yang sangat besar. Tapi yang lebih dikenal, yang paling masyhur daripada amalia Syekh Abdul Qadir Jalani ini yang menyampaikan beliau itu ke derajat yang sangat tinggi karena empat hal. Mari kita sama-sama mengupas empat hal ini dengan harapan semoga kita semua bisa menirunya dan kita semua itu bisa mendapatkan barokahnya sehingga kita juga insya Allah sebelum kita meninggal juga mencicipinya insya Allah amin ya rabbal alamin diceritakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Assegaf dalam kitabnya Tuhfatul Ashraf di mana beliau menyebutkan sebab musabab daripada sampainya Syekh Abdul Qadir Jalani ke makom yang sangat tinggi itu karena empat hal. Yang pertama itu adalah karena sifat jujur yang melekat di badannya. Dia tidak pernah berbohong. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. يزال الرجل يكذب حتى يدعى عند الله كذابا ولا يزال الرجل يصدق حتى يدعى عند الله صديقا masih saja seseorang itu mencoba berbohong sekali, dua kali, tiga kali sampai akhirnya dicap oleh Allah taala ini orang pembohong. Dan masih saja seorang itu selalu berusaha untuk untuk mengucapkan dengan ucapan yang jujur. Sehingga Allah Ta'ala memberikan lakop kepadanya, gelar kepadanya sebagai seorang yang siddiq. Jadi katanya Nabi di dalam hadis yang lainnya, kalau ada seseorang yang berbohong, dengan satu kali bohongan saja, maka itu bau busuk mulutnya itu dapat dicium dari masafah satu mil. Dua kilo kira-kira, dua kilo kira berapa? Tapi bukan semua orang yang melihat, yang menciumnya, yang mengendusnya, tapi para aulia Allah. Gitu. Oleh, oleh karena itu, ketika kita itu berada di depan aulia Allah, kalau kita berbohong baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan itu tampak gitu. Satu contoh saya punya guru. Kadang-kadang kalau kita contohkan orang dahulu itu kan ah kayaknya itu kan dulu orang dulu. Ada aulia itu tidak berkurang. Sampai sekarang ini jumlahnya aulia itu adalah 124 ribu, nggak berkurang. Satu mati naik satu, satu lagi mati naik satu, terus begitu sampai hari kiamat. Sebelum hari kiamat, ketika Allah mengirimkan angin, sepoi-sepoi yang masuk melalui lengan daripada kaum muslimin saat itu juga semua kaum muslimin meninggal termasuk para aulia Allah dan termasuk para zuriyah nah, sehingga pada saat itu barulah tidak ada wali Allah semua dicabut oleh Allah Ta'ala selama itu belum terlaksana maka selama itu pula tetap 124 ribu itu ada di dunia ini nah, cuma terpecah-pecah entah di mana di Indonesia ini masih banyak atau tidak kita nggak paham. Dulu masih banyak aulianya. Tambah banyak aulia di satu tempat, maka menjadi tambah e, aman tempat tersebut. Tambah jauh dari segala bencana. Karena Kenapa? Mereka yang mencegahnya. Mereka yang berdoa kepada Allah Ta'ala supaya tidak terjatuh yang namanya cobaan itu. Ambil satu contoh, guru saya Habib Zain di sini. Yang memang hidupnya kalau kita melihat dari mulai pagi sampai tidur beliau itu semuanya isinya itu ibadah. Bayangkan waktu saya belajar pada beliau, saya belajar kepada beliau itu sebanyak 11 kitab. Semuanya fikih. Dalam satu hari 11 kitab semuanya fikih. Dari dimulai dari jam 8 sampai jam 11 pagi. Sudah itu sore jam 4 sampai jam 6. Habis maghrib jam 7 sana maghrib masih jam 7. Jam 7 sampai jam 8. Habis isya ngajar lagi. Itu hari saya punya guru. Dan subhanallah beliau itu walaupun ketika turun dari mobil naik lewat tangga, begitu pula masuk ke mobil, di dalam mobil semuanya itu yang namanya mobil beliau tidak pernah berhenti. Selalu begitu kepada Allah Taala. Tasbih itu selalu dibawa oleh beliau. Gitu, Sehingga saya pernah ingin mengamalkan apa yang diamalkan oleh beliau setiap harinya karena beliau punya kitab yang dikumpulkan oleh cucunya beliau yang bernama Harun Ali bin Muhammad bin Zain, cucunya beliau, dikumpulkan dalam satu kitab, Amal Yaum Walela. Amal sehari semalam. Di mana semua itu yang di dalam kitab itu adalah amaliyahnya Habib Zain. Kita coba cuma dua hari saja, waktu itu kita nggak mampu. <laughs> Karena memang luar biasa, tidurnya sedikit, udah itu mengajarnya, dakwahnya, zikirnya dan sebagainya, menulisnya, merojaahnya. Bahkan saya pernah datang kepada Habib Zain pada waktu malam Jumat, itu beliau sudah megang kitab apa? Alfiah, Jadi muroja Alfiah. <laughs> beliau hafal Alfiah, hafal Zubat. Itu malah cuma itu muroja Alfiah jadi. Jadi sudah tua seperti itu, sekarang umurnya kira-kira 74 tahun, itu masih muroja Alfiahnya. Coba kita. Nah, kita masih muda-muda begini, sudah yang namanya kitab, udah apalagi habis kawin, sudah kita tinggalkan semuanya. Gitu. Nah itulah beliau ya. Nah, ini beliau pernah ada satu kejadian di mana kejadian itu terjadi nyata dan kepada teman saya sekarang bisa didatangi itu teman saya itu dia seorang kiai sekarang ini e, kiai di Jawa Tengah jadi sangat masyur beliau itu Kiai Ali namanya Kiai Ali pada waktu itu beliau belajar di tempatnya Syed Muhammad Ali Al Maliki Habib Zain sebelum beliau itu membentuk Rubat yang saya belajar di situ, itu beliau mengajar juga di tempatnya Said Muhammad Ali Al Maliki. Jadi ketika di Madinah, Said Muhammad bersama murid-muridnya bersama e, berada di e, Madinah selama enam bulan, itu Zain mengajar setiap hari datang. Gitu. Kan. Dan muridnya Habib Muhammad ini nggak pernah boleh dikeluar itu nggak boleh. Selamanya di dalam pondok. Karena apa? Karena beliau itu beranggapan kalau seumpama murid atau santri itu keluar kemudian berkumpul dengan se seorang yang bukan sejenis santri, maka apa yang selama ini telah dibangun, dididiknya itu akan hilang dalam waktu sehari. Itu beliau itu punya agama semacam itu. Oleh karenanya sama sekali nggak boleh keluar, walaupun orang tuanya datang. Abahnya datang, ini mau nengok anaknya, mau minta antar kemana, ke Mekah atau ke Madinah, nggak boleh. Walaupun sejam, walaupun itu. Jadi kalau mau ketemu, ya datang ke pondok. Sampai dia pulang ke Indonesia. Nah, tapi kadang-kadang diperbolehkan sama Said Muhammad Ali Malik untuk keluar. Sehingga Kiai Ali ini waktu itu masih muda, empat tahun nggak pernah keluar, empat tahun di pondok saja. Begitu keluar disuruh sama Said Muhammad al-Malik untuk belanja. Ayo silahkan kamu belanja ke Madinah, kasih uang, dan itu suruh silahkan belanja di Madinah. Begitu belanja ke Madinah, orang Madinah kan beda Semuanya beda dari segi akhlaknya, sifatnya, bahkan wajahnya pun beda kan. Namanya juga orang Indonesia sama orang Arab kan beda. <laughs> yang lakinya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik gitu loh. Dia lihat oh, ini cantik-cantik, timbul dalam hatinya, ah ini nggak dilihat eman-eman juga ini gitu. <laughs> Mumpung-mumpung keluar katanya dia gitu. Nah, sehingga apa? Puasin nggak ya? Puasin nggak gitu <laughs> dalam hatinya. Ah, puasin dah jadi mumpung keluar pakai apa eh, katanya orang itu pakai jurus aci mumpung, mumpung di luar gitu. <laughs> Dia lihat-lihat-lihat sudah perempuan di Madinah pulang. itu pulang dia lupa. Tahu-tahu Habib Zain sudah mengajar di situ. Dan ini adalah pelajaran Habib Zain. Dia kan takut, wah ini nanti anak jangan-jangan dikasaf nanti. Dikasaf sama dia. Dia bingung, nggak masuk nanti dipukul sama Ustaz Muhammad Maliki, masuk takut dikasap gitu. <laughs> Akhirnya apa? Dia ingat, oh iya katanya kiai di, di Jawa katanya kalau mau nggak dikasap sama wali Allah itu kita berudu kan nah, kalau udu insya Allah nggak dikasap sama wali Allah akhirnya apa dia berudu berudu dia itu berangkat ngaji di belakang sana habisnya kan waktu itu ngajar fikih tiba-tiba lagi ngajar fikih begitu, tiba-tiba Habibzan ngomong gini. Kalau walinya itu kecil sih, kalau udur sekali bisa nggak kelihatan. Tapi kalau walinya itu besar, walaupun udurnya seribu kali tetap aja kelihatan. <laughs> Eh, nah, jadi orangnya masih ada, Habibzannya masih ada, muridnya masih ada. Gitu. Kan. Nah, tapi orang seperti beliau itu orang, adalah orang yang tawadu, yang memang semua hidupnya didedikasikan untuk agama, untuk dakwah, untuk Allah dan Rasulnya. Semoga kita mendapatkan barokahnya mereka semuanya. Ya. Nah, ini kejujuran. Sekarang ini sulit untuk dimiliki oleh seorang. Memang sesuatu yang kita lihat ini seakan-akan itu remeh gitu. Jujur hanya jujur, tidak berbohong gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang jangan-jangan termasuk di dalam ayat Allah. Di mana Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tahtabunahu hayyinan indallahi Kamu anggap ini adalah sesuatu yang remeh, Padahal itu di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat agung. Oleh karenanya banyak para aulia itu mendapatkan makom yang tinggi justru karena sifat jujurnya. Artinya bagi dia nggak pernah bohong. Walaupun itu akan membahayakan dia, walaupun akan menyudutkan dia, walaupun akan membuat malu dia, dia tidak mau untuk berbohong. Tetap biarkan dia malu, biarkan dia tersudut, biarkan dia itu mengalami bahaya asalkan dia tidak berbohong. Nah, ini contohnya. Satu kali jalan ini ketika beliau itu berangkat haji sama ibunya waktu itu masih kecil. Akhirnya beliau melihat orang yang begitu banyaknya di Arafah sehingga beliau terpikir di dalam hatinya. Ini yang namanya hidayah itu semacam ini. Lintasan hati mulainya itu semacam ini. Begitu melihat banyak orang di Arafah, maka dia pikir, Nanti ketika kami berada di padang mahsyar juga seperti ini. Semua orang banyak. Cuma bedanya mereka tidak tidak berpakaian. Pada waktu itu mereka berpakaian ihram. Tapi ketika di padang mahsyar mereka tidak berpakaian. Sekarang mereka sedang berzikir. Mereka bisa menambah amal. Tapi nanti mereka sudah tidak berzikir lagi. Tapi dalam keadaan rasa ketakutan yang luar biasa. Karena takut dia itu termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipikirkan, dipikirkan nanti kalau seumpama aku di pada masyar, aku bersama golongan siapa? Apakah aku termasuk orang yang aman atau justru aku termasuk orang yang takut pada saat itu? Ketakutan-ketakutan semacam itu akhirnya apa? timbul dalam hati si Abdul Jalani sehingga pada waktu dia pulang ke Mekah ke tempat ibunya, maka dia berkata begini, "Ibu, kalau boleh engkau izinkan saya berikanlah, hadiahkan diriku ini kepada Allah. Karena aku ingin pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan kita tidak bertemu kecuali nanti pada mahsyar. Kecuali nanti kita di sirat, kecuali nanti kita depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibahkan saya wahai ibu, hibahkan saya. Akhirnya ibunya menangis, dia peluk. Syaikhul Jannah dipeluk oleh ibunya. Coba lihat, Bagaimana asal usulnya Syekh Abdul Jalani sehingga setiap tempat, setiap waktu, setiap kapanpun selalu yang namanya ustaz, seorang habib, seorang alim selalu menyebutkan tentang manakibnya, membacakan Fatihah untuk dia. Siapa dia? Ini lihat bagaimana keutamaannya dia. Akhirnya apa? Berangkatlah dia. Ketika berangkat, maka ibunya berkata begini, "Anakku, ketahuilah waktu ayahmu dulu meninggal dunia, dia meninggalkan harta sebanyak 40 dinar, 60 dinar. 40 adalah bagian kamu, sedangkan 20-nya itu adalah bagian saudara kamu. Aku simpan sampai sekarang. Sedangkan yang kau makan selama ini itu semuanya itu karena jerih payahku. Aku yang mengusahakan dengan hasil uh, uh, apa usahaku sendiri. Sedangkan uang yang ditinggalkan oleh ayahmu tetap aku simpan dan sekarang aku berikan kepada kamu. Ini 40 dinar, ini adalah untuk kamu jadikan sebagai bekal kamu berangkat untuk menuntut ilmu. Karena dia masih kecil, bayangkan umurnya masih 8 tahun. Tapi lihat kegigihannya untuk mencari ilmu itu luar biasa. Sehingga oleh ibunya uang yang 40 dinar itu ditaruh di bawah ketiaknya, dijahit di bajunya. Jadi supaya aman karena dia masih kecil. Dan dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Coba orang sekarang umur 8 tahun. Mondok saja yang dijamin makannya, minumnya masih susah, nggak tega lah dan sebagainya. Ini lihat ibu ini. Tanda-tanda orang yang mau jadi besar seperti seperti itu. Sudah berangkat ya. Berangkat bersama rombongan dari Makkah bersama beberapa orang itu. Dia ikut. Dia jalan kaki. Dia nggak pakai kuda, nggak pakai unta. Karena dia emang orang nggak punya gitu loh. Tapi ini untuk bekalnya yang dikasihkan sama ibunya. Berangkat sampai di tengah jalan, subhanallah, dicegat oleh penyamun, oleh perampok. Diambil semua hartanya itu. Semua hartanya diambil. Tinggallah seorang ini yang dia itu jalan hanya membawa tas, dibuat dibuka tasnya nggak ada isinya. Hanya dia tanya gal, siapa orang tua kamu di antara mereka? Gal tidak, saya tidak tidak membawa orang tua. Ayahku meninggal, ibuku tinggal di Mekah. Lalu apa yang kamu bawa? Saya bawa ini tas dan uang 40 dinar. Ini uangnya di sini. <laughs> Luar biasa. Ya? Loh, kenapa kamu kamu nggak tahu saya kita ini adalah perampok? Gak ya saya tahu. Kenapa kamu jujur? Gak bagaimana lagi? Orang wasiat ibuku itu selalu teriang-iang di telingaku. Ketika saya mau berangkat, ketika saya akan berangkat bersama rombongan ini, ibuku selalu berpesan, anakku ingat ya, aku pesan kabar kamu, jujurlah setiap perkataan kamu, jangan sekali-kali kamu itu berbohong. Dan aku masih teringat, oleh karena aku tidak mau berbohong. Kalau mau kau ambil, ambillah. Heran kan itu disampaikan kepada ketuanya. Heran ketuanya. Hanya ditanya, dari mana kamu datangnya? Dari Makkah. Mau kemana? Mau ke Badar. Untuk apa? Untuk belajar. Kenapa kamu mengaku? Gak iya, saya begini-begini ceritakan. Subhanallah. Jadi sebab taubatnya ketuanya penyamun itu. Dia menangis, menangis. Di depannya si Abdul masih umur 8 tahun, hanya dia bertobat. Coba lihat. Umur 8 tahun sudah membawa kebaikan. Hingga ketuanya itu mengatakan Galda, mulai hari ini aku bertobat, Terserah kalian sekarang. Kalian sudah bukan anak buahku lagi. Terserah kalian. Akhirnya mereka semua berseru, "Wahai ketua, engkau adalah ketua kami ketika kami merampok, maka sekarang kami jadikan engkau juga ketua kami ketika kami bertobat. Hingga dia itu mengumumkan, "Wahai semua rombongan, barang siapa yang ada pada kami hartanya, ambillah, karena kami mulai saat ini, mulai hari ini kami bertobat. Akhirnya dia tanya kepada Syekh Jalani, ya Syekh Abdul Jalani, apakah kau mau supaya kami ikut bersama kamu untuk belajar ilmu gal iya akhirnya 40 orang itu sama Abdul Jalani semuanya berangkat ke Baghdad untuk belajar bersama-sama gitu. nah ini biasa dari semenjak kecil ini yang pertamanya sidik rasa jujur sifat jujur itu yang menyampaikan beliau mendapat ke makam tinggi yang kedua adalah sifat rohmah rohmahnya beliau itu luar biasa oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Inna abdala ummati la yadkhuluna jannata bi katrati salatihim wala siyamihim walakin bi sakhawatin nufus Wasalamati sudur Warrahma bi kulli mu'min. Yang artinya abdal-abdal umatku ini atau wali-wali abdal umatku itu tidaklah masuk ke dalam surga karena banyak amaliyahnya, tidak banyak sodakonya, banyak puasanya, banyak sholatnya kata Nabi tidak, nah, tapi karena empat hal. Yang pertama karena jiwanya itu loman, karena hatinya itu bersih, dan karena dia itu suka rahmat kepada setiap orang mukmin. Ini rahmatnya beliau. Ketika beliau sudah masyur, maka yang namanya seorang wali, seorang alim yang sudah masyur, kan banyak orang datang ngasih hadiah, bawa makanan, bawa uang, bawa hadiah ini dan sebagainya kan. Nah, sehingga Pak, pada waktu Syadul Jalani datang ke suatu tempat di Syam, maka orang-orang itu berebutan. Pejabatnya menyambut, orang kayanya menyambut, pemimpinnya di sana semuanya, orang kaya semua menyambut dia. Dengan harapan Syadul Jalani mau tinggal di rumahnya gitu loh, untuk mendapatkan keberkahan daripada Syadul Jalani. Tapi dia menolak dia menolak, menolak, menolak sampai dikatakan dia tanya kepada mereka, siapakah orang yang paling fakir di kota ini? Siapa orang paling fakir di kota ini? Akhirnya oleh orang di sana ditunjukkan ada dua orang. Satu laki-laki yang sudah tua, satunya lagi perempuan yang sudah tua. Sudah tidak ada keluarganya. Sehingga mereka untuk makan aja susah. Akhirnya kata Syaikhul Jalani, tunjukkan aku ke tempat itu dan biarkan kami itu membuat kemah di depan rumahnya. Hanya pergi ke rumah dua orang yang fakir ini, kemudian dia bikin kemah. Sehingga apa? Datang tamu-tamu, raja datang, pejabat datang, semua orang kaya datang, datang pada beliau. Kan banyak ngasih hadiah, ngasih hadiah uang. Sehingga apa? Tercatat pada waktu itu terkumpul ketika Syekh Abdul Jalani sudah mau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji, beliau bertanya kepada eh, anak buah kepada muridnya, ber, berapa uang yang terkumpul? Hanya beliau jawab, uang yang terkumpul itu sebanyak 100 ribu dirham. Kalau begitu, serahkan semua kepada dua orang ini dibagi rata kepada keduanya. Baru setelah diberikan semua hadiah kepada orang ini, barulah beliau itu berangkat ke Mekah. Ini rahmanya luar biasa. Sehingga suatu waktu setelah Syekh Abdul Jalani meninggal dunia, putra beliau itu sempat ke kota itu dan pergi ke tempat orang tua ini. Tapi keadaannya udah lain. Kalau dulu rumahnya terbuat daripada bahan yang sangat rapuh, sekarang sudah terbuat daripada bahan yang luar biasa. Rumahnya itu seperti gedong gitu sehingga apa? Ditanya gal e, wahai fulan, bagaimana kamu dapat rumah seperti ini? Gal ini semua berkatnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Gitu. Aku setelah Syekh Abdul Jalani datang ke rumahku, maka aku bisa beli rumah ini, aku bisa mencari usaha, bisa makan daripada usahaku dan sebagainya gitu nah. itu rahmanya Syekh Abdul Jalani kepada beliau. Dan yang ketiga adalah karena beliau itu selalu berhusnudzon kepada orang lain. Tidak pernah sudzon kepada orang lain. Jadi niatnya itu baik kepada orang lain. Terus yang keempat adalah eh, zuhudnya. Fem, zuhudnya itu luar biasa. Sebetulnya ada ceritanya tapi karena waktunya sempit. Nah, jadi di antara zuhudnya itu beliau itu pernah suatu waktu ketika belajar di Baghdad sampai empat hari nggak pernah makan. Dia bersama teman-temannya nggak makan, jadi cuma minum saja. Akhirnya dia katakan kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, biarkan saya aja yang keluar rumah untuk mencari makan. Nanti kalau aku dapatkan rezeki, nanti kita makan sama-sama. Baik. Akhirnya terus cari-cari sampai hari ketujuh, belum makan. Ketujuh, bayangkan. Sampai itu kata beliau itu ketika aku mencari cari sesuatu yang bisa dimakan itu sampai kadang-kadang aku akan pingsan dari saking lemahnya badannya dia. Dia nggak kuat, akhirnya dia lihat masjid, dia masuk ke dalam masjid. Terpikirkan olehnya, kalau seumpama aku mati, aku mati di tempatnya Allah, di rumahnya Allah. Maka biarkan aku masuk ke masjid saja. Akhirnya dia masuk masjid ketika dia masuk masjid dan badan lemas begitu, tiba-tiba ada satu orang masuk ke masjid juga, makan. Bawa makanan, dengan wakafnya dia makan gitu. Dia lihat saja orang yang makan, bayangkan tujuh hari nggak makan. <laughs> tujuh hari nggak makan gitu. Sudah beruru, artinya kalau dia ngambil dengan paksa pun, kalau dia nggak ngasih, boleh dia itu memakannya. Dalam segi agama seperti itu, pandangan agama seperti itu. Nah, tapi beliau tidak mau, karena itu adalah haram. Sehingga ketika hawa nafsunya mengatakan ambil itu makanan, mintalah kau dia nggak mau ambil karena menurut Islam kamu sudah boleh memakannya karena dulu darurat kan, walaupun bangkai pun boleh dimakan. Tapi beliau katakan tidak, lebih baik aku mati daripada aku makan makanan yang haram itu. Sehingga pada waktu itu tiba-tiba temannya itu melihat, yang makan itu melihat, akhirnya dia memberitakan wahai fulan, ayo makan sama-sama makan senang dia kan makan sama-sama ini hari ke-8 aku tidak makan katanya jadi maaf kalau engkau melihat aku makan dalam keadaan lahap gitu. Dia makan. Begitu dia makan dia cerita sebenarnya aku ini kesini karena disuruh sama seseorang. Aku mencari seseorang anak namanya Abdul Qadir Al nih. <laughs> Jadi dia sendiri yang dicari gitu. Nah, ada apa kamu mencari dia? Dia lihat saya kesini ada titipan dari ibunya uang sebanyak 8 dinar. Tapi karena aku mencari nggak ketemu-ketemu sampai kehabisan bekal. Akhirnya aku pakai satu dinarnya untuk makan aku itu katanya. Gitu. Akhirnya kata beliau, gal akulah Abdul Qadir Jalani. Satu dinar yang telah kau ambil, ambillah buat kamu untuk kamu pulang ke rumahmu. Dengan tujuh dinarnya kasihkan kepada aku. Akhirnya apa? Tujuh dinar itu harusnya ini tahu kita tahu sendiri lihat bagaimana butuhnya Abdul Jalani. Tapi lihat beliau itu pergi ke tempat teman-temannya, kemudian tujuh dinar semuanya diberikan kepada mereka. Ini buat makan kalian. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim Ini kezuhutan beliau sehingga beliau itu mendapat makam yang tinggi itu karena sifat yang empat itu hanya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semua termasuk orang yang digampangkan untuk melaksanakan sifat yang empat itu kita mempunyai rahmat dalam hati kita, kita mempunyai zuhud di dalam hati kita, kita mempunyai husnul i'tiqad di dalam hati kita dan kita juga mempunyai eh, sifat yang sangat ulet untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah menggampangkan perbuatan-perbuatan, amal-amal, ibadah yang sulit bagi mereka para aulia, tapi mereka gampang melaksanakannya. Semoga Allah menggampangkan bagi kita semua ya Allah. Ya Allah jadikanlah keterpaksaan kami datang ke tempat ini keberatan kami datang ke tempat ini dalam keadaan cuaca yang semacam ini. Ya Allah jadikanlah ini adalah sebuah amalan yang membanggakan kami nantinya di akhirat ya Allah. karena ini sebab semua saudara kami dan kami semua dan keluarga kami mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Bersihkan hati kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah darimu ya Allah di dunia sebelum di akhirat nanti dan akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah bukan hanya bagi kami tapi bagi bagi semua kaum muslimin yang ada di dunia semuanya ini ya Allah yang hidup di zaman sekarang ini maupun yang akan datang ya Allah jadikanlah kami semua meninggal dalam keadaan la ilaha illallah berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan kami Nabi Muhammad adalah Nabi kami dan kami percaya bahwasanya saudara kami adalah kaum muslimin semuanya kiblat kami adalah Ka'bah Quran kami adalah kitab kami dan kami termasuk orang yang selamat nanti di pada masyar kami mendapatkan kenikmatan dalam kubur kami dan berada di bawah di bawah bendera Nabi SAW di pada masyar nanti dan semoga kita termasuk yang meminum daripada pada telaga Al-Qawthar Nabi Muhammad SAW dan termasuk melewati sirat secepat kilat dan semoga kita semua termasuk yang dimasukkan dalam surga Nabi SAW bersama Nabi Muhammad di dalam surga bersama Nabi Muhammad di dalam surga yang dekat dengan Nabi Muhammad itu Al-Firdaus Al-A'la surga Al-Firdaus Al-A'la Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.